sunnah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarga keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inama di tiba angkumurid murid pak halal baiti wa yutahhirukum apa ya nisa an nabi lastunna ka ahadim nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na nabil kali fayat ma'aladi fi kalbihi mardu wa kurna kaulam ma'ruf. Atas wa karna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wadi. Coba. Garwa-garwanya Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wakor Nabi buyutikun. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna. Mayutlah fi buyutikun namin ayatillahi nopo wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Soheh. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggalkan di Nabi, metu nah. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini nggak fair. Saya ling bojo liya terus ape marani bojo liya. Menawi aku wis rada bosen cerai Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah itu yang wedok. Ditututi. Ditututi. Dan Nabi sama sekali nggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baki. Bayangkan jangan Baki yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Artinya, on aku saya kan bantu, kok isora roh yang ngono, kita kok goblok ngono, kok zaman ah, ah, disa kok bayang loh, ah, gue ah, gue tak pakai elek Gue sering bantah wong elek elek, kok iso gue serak kunakan rame nih ngono, gue kok roy. Wes repot repot. Nah itu, nah ini kan masalah masih nerangkan bahwa biba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Waktu itu gue pahami seneng ngomong itu sunai Nabi terus buat tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi Kefal, ditututi. Ternyata Nabi Morobaki. Ngorobaki Nabi penuh dengan kepanikan, panik, panik sepanik paniknya. Ya itu khasnya orang soleh ya, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk bagi, Assalamualaikum darokawi mu'minin wa inna insya'allah bikum Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena visabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daro mu'minin wa inna insyaallah. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Ya tetap tinggal turu. Kadang malah mantel dikancing, bar sampai jadi mana mungkin bujum jadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. <laughs> Dadi guys padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kowe piye ngene iki. Esok tukaran perkara blonjo terus noy nganti mati. Paham gitu. Pancen apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya Nisa an Nabi lastunna ka ahadim minan Nisa. Hei para istri Nabi, kamu semua itu nggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar Termasuk coba, Saya apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita di sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada ahlul baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul bait itu kan yang mujma itu dua, satu para habaib ya, dua azwat, apa? Azwat. Karena azwat ini yang e, tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib duriyah meskipun turunan, tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Said Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak apa? Besar. Eh, begini, Nabi itu ketika kubelawafati wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ilar rofiqil ala. Saya ulang lagi ya, jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ilar rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang arrofiqil pak apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Eh, makanya beberapa tareh menulis itu intakola rohimahullah misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila ila ila rahmatih begitu kalau kan nabi apa istilahnya intakola ila rohikilala sudah tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami e, nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Mbak Sidina, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa bu kira cocok, ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, ra cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku tuh awar gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Ya. Tapi barang gedeng ya orang, ora penting gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini, Cong, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyur, Nabi dikasih makanan enak, tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya, karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah apa saum itu haram, saum itu bawang merah maupun bawang apa putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, ndak, ndak, ndak, ndak, bawang itu ndak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini nggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa ini unaji malam tunaji. Fa ini unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebun. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. E, karena ya tadi pasti menimbulkan apa? E, singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara dohir saya ulang lagi e, ngadepi sakaratul maut Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, maunya saudara Sayyidah Aisyah, apa adiknya apa kakaknya, maunya saudaranya. Itu pas bawa nopo siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak eh gue kok mati zaman urip ya, aku loro pemeneh buat tinggal mati mesti wiridannya kan gitu urusan materi. Ojo mati sih utangir beres kok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta, siwa kamu tak pek. Dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Pula ini laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talian, saya haluskan. Terus dicokot, apa, digegeti apa, siwak kayu itu loh ya. Udah dulu arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah. Eh, sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki. Katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi. Karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah di talian sudah dihaluskan oleh e, mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki. Kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Jahrah berarti karena Nabi mau ngendikan. Dan itu e, termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah itu kan di kamar. Ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman. Dan keluar eh, kata Nabi saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. E, Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam-imam ahli hadis e, bab manakibi Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Manakibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu. Tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja. Ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Nah, terus ketemu Rasulullah. Eh, Sayyidah Fatimah nangis-nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyur sama cari di Sohai Muslim. Sayyidah Isa menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyur, Sayyidah Isa kan na naik hitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin kolaha adalah Allahumma ma'arrofiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang paham ya. Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah pak wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya.